بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Akhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-79. Kita masuk pada ayat yang ke-80 dan 81 serta 82. Qala Allah tabaraka wa taala Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 80 sampai 82 Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah Qul اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون إن شاء الله جزاك الله خيرا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا dan mereka berkata لن تمسنا النار api neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyamu ma'dudah kecuali beberapa hari saja. Nah, itu kecuali sebentar. Ini klaim. Sekedar akuan. Maka Allah bantah, "Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda?" Apakah kalian telah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala Maksud mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Itu menjadi orang yang beriman. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fala yukhlifullahu ahdah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yaitu apakah kalian telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga kalian mengatakan demikian? Kami tidak akan disentuh neraka kecuali sebentar. Antakuluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Gitu mereka-reka mengada-ada perkataan yang tidak mereka ketahui. Bala tentu saja kata Allah Subhanahu wa taala Tentu saja tidak seperti apa yang kalian katakan. Itu mereka mengatakan tidak akan menyentuh neraka kepada kami kecuali beberapa hari saja. Bala, tentu saja tidak seperti apa yang kalian katakan. Man kasaba wa ahatat bihi khati'atuh karena barang siapa yang melakukan dosa dan dosanya telah meliputinya, dia telah terliputi dengan dosa, faulaika ashabun nar. Maka mereka adalah ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya dan orang yang telah diliputi oleh dosa ya, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah atau orang-orang yang musyrik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini orang yang diliputi oleh dosa sehingga tepat ketika dikatakan hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya karena orang musyrik dan orang kufar mereka kekal di dalam neraka. Ya. Adapun orang yang ada iman dalam hatinya, ya. walaupun seberat zarrah, ya. maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Nanti akan datang penjelasannya. Waladzina amanu wa amilus solihat dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah ahli surga. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya abadi selama-lamanya. Baik. <clears throat> Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan mereka yang jelek. Zakara af'aluhum al-qabihah. Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Ya. Mengaku bahwasanya mereka tidak akan disiksa di dalam neraka kecuali sebentar. Kemudian bersama dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka yuzakuna anfusahum, mereka ahlul kitab mereka merekomendasi atau mentazkiyah atau mensucikan diri mereka sendiri. Mentaskiah diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Wa yashaduna laha bin najati min azabillah. Dan mereka bersaksi bahwasannya diri-diri mereka akan selamat dari azab Allah. Wal faus bi dan mereka mengatakan bahwasannya mereka akan beruntung dengan mendapatkan pahala dari Allah. Wa annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengaku bahwasannya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Ayat qalilatan tu'addu bil asabi' yaitu beberapa hari yang sedikit yang bisa dihitung jari. Fajama'u bainal isaati wal am. Maka mereka telah mengumpulkan atau menggabungkan antara isaah perbuatan jelek, ya, perbuatan buruk, yaitu mereka mengada-ada ucapan, ya. wal aman dan mereka merasa aman, itu merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala mereka menggabungkan dua perkara ini. Isa'a berbuat buruk, berbuat jelek dan merasa aman. Ya. Merasa selamat. Ya. Padahal perbuatan mereka bertentangan dengan e, konsekuensi selamat di akhirat. Ya. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. nya Kemudian mereka mengatakan kita akan selamat dari azab Allah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kala tidak sekali-kali. Walamakan hadha mujarradu da'wa, maka ketika ini sekedar ngaku-ngaku eh, Raddallahu taala alaihim maka Allah bantah mereka. Fakal Allah berfirman, kul Katakanlah lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul. Attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Ae mengambil janji di sini maknanya ae bil imani bihi wa bi rasulihi wa bi taatihi. Apakah kalian telah berjanji untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian telah melakukan ini? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepadanya. Sehingga kalian mengatakan ucapan seperti ini. Fahadhal wa'du al-mujib li najati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Karena janji seperti inilah yaitu janji beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, perjanjian seperti inilah yang mengharuskan selamat bagi pelakunya. Itu yang telah berjanji dengan perjanjian seperti ini. Alladzi la yataghayyar, perjanjian yang tidak berubah dan tidak berganti-ganti. Ya. Istiqomah beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kalian telah melakukan demikian? Am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian telah mengucapkan terhadap Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Yaitu apakah kalian mereka-reka, membuat-buat? Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun 'ala ahadi hadainil amrayn. Alladzaini la salisa la salisa lahuma. Maka Allah mengkhabarkan bahwa kebenaran pengakuan mereka itu mutawaqqifah, tergantung ala ahadi hadzainil amrayn, tergantung pada salah satu dari dua perkara yang Allah sebutkan tadi. Alladzaini la salisa lahuma yang tidak ada yang ketiganya. Apa salah satu daripada kedua perkara tadi? Itu pengakuan mereka Benarnya pengakuan mereka itu tergantung dari salah satu dua perkara. Imma an yakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahdan. Apakah mereka telah mengambil janji di sisi Allah? Fatakunu da'wahum sahihah sehingga pengakuan mereka benar. <clears throat> Apakah mereka telah beriman kepada Allah, Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga pengakuan mereka itu benar? Bahwasanya mereka akan selamat. Wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi. Atau yang kedua, apakah mereka mutakawilin alaihi ataukah mereka membuat-buat ucapan mereka reka fatakunu kadzibatan dan ucapan mereka itu dusta am takuluna 'ala Allahi ma la ataukah kalian mengucapkan terhadap Allah perkara yang tidak kalian ketahui itu mereka reka fayakunu ablag li khizyihim wa 'adzabihim sehingga lebih naam jelas menunjukkan rendahnya mereka dan akan diazabnya mereka atau disiksanya mereka di neraka. Benarnya pengakuan mereka bahwasanya mereka akan selamat dari azab Allah tergantung dari dua salah satu dari dua perkara ini. Ima ucapan mereka benar ya. Mereka telah berjanji kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepadanya. Dan ternyata yang seperti ini tidak. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau yang kedua, ataukah mereka mengucapkan ucapan yang diada-adakan, membuat-buat ucapan, yaitu berdusta, berbohong dalam ucapannya hanya sekedar dakwah, pengakuan bahwasanya mereka akan selamat dari adab Allah. Sehingga ini menunjukkan rendahnya mereka, hinanya mereka, dan pantasnya mereka mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdan dan telah diketahui bahwasannya kondisi mereka itu ya, tidak berjanji atau tidak mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Litakdzibihim katsiran minal ambia karena mereka ya, Bani Israel banyak mendustakan para nabi. Mereka mendustakan banyak dari kalangan para nabi. Hatta wasalat bihimul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum. Sampai-sampai kondisi mereka itu berani membunuh sekelompok dari para nabi tersebut. Menunjukkan jahatnya mereka Bani Israel yang Allah sebutkan di sini. Walinukulihim antaatillah dan juga karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah wa naqdihim almawasi dan mereka membatalkan janji-janji atau perjanjian-perjanjian fata'ayyana bidzalika annahum mutakawwiluna mukhtaliqun maka jelaslah bahwasanya mereka ucapan tadi, mereka dengan ucapannya bahwasanya mereka akan selamat dari azab Allah hanya sekedar mutakawilun, muhtalikun Hanya sekedar membuat-buat mereka-reka ucapan. Mujarrad da'awi sekedar mengaku-ngaku selamat. Qailuna alaihi ma la ya'lamun mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Itu mereka berdusta. Wal qawlu alaihi bila ilmin min a'zamil muharramat wa ashna'il qabihat. Dan berucap terhadap Allah tanpa ilmu ya. Ngaku bahwasanya Allah akan menyelamatkan mereka ya. Nah, Allah tidak akan menyiksa mereka. Berucap terhadap Allah tanpa ilmu min a'zamil muharramat termasuk keharaman yang paling besar wa ashna'il qabihat dan termasuk kejelekan yang paling buruk. Ya. Al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Berucap tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk daripada keharaman yang paling besar Dan inilah yang dilakukan oleh Banu Israel. Di antara af'aluhum al-qabihah, perbuatan mereka yang buruk, yang jelek adalah ini. Nah, mereka suka menjadi orang-orang yang mutakawilin, mukhtalitin. Suka mereka-reka, suka berdusta, ya. suka membuat-buat sesuatu yang tidak mereka ketahui berbicara tentang Allah tanpa ilmu ya. berbicara terhadap Allah tanpa ilmu ya. ini diantara af'aluhum al kabihah perbuatan-perbuatan mereka Bani Israel yang jelek dzakara ta'ala hukman 'aman likulli ahad. Kemudian setelah menyebutkan tentang Bani Israel ya, Perbuatan jelek mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan hukman aman likulli ahad Hukum yang umum untuk semua orang Yadkhulu bihi Banu Israel wa ghairuhum. Masuk di dalamnya Banu Israel dan yang lainnya. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuh. Yaitu hukum yang tidak ada hukum selainnya. Apa hukum tersebut? La amanihim wa da'awihim bi sifatil halikin wa najin. Tidak seperti angan-angan mereka atau pengakuan-pengakuan mereka dengan menyebutkan ini sifat orang-orang yang celaka, ini sifat orang-orang yang selamat. Ya. Sekedar amani, angan-angan dan pengakuan-pengakuan belaka. Kami akan selamat dari siksa Allah. Ya. Da'awi pengakuan-pengakuan belaka. Ya. Allah sebutkan hukum yang am, hukum yang umum untuk semua orang mencakup Bani Israel dan yang lainnya ya, tentang orang yang berbuat jelek dan orang yang berbuat baik. Ya, siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Fakal Allah berfirman, bala tentu ay laisal amru kama dzakartum maknanya bukanlah perkaranya seperti yang kalian katakan itu mereka mengatakan apa? Lan nar illa ayyamu ma'dudah. Nah, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali sebentar saja, beberapa hari saja. Nah. mereka akan mengaku, eh, mereka mengaku akan selamat dari siksa Allah. Laisal amru kama dzakartum. Urusannya tidak seperti yang kalian katakan. Fa'innahu qaulun la hakikotalahu. Karena itu adalah ucapan yang tidak ada hakikatnya. Sekedar ngaku. Merekomendasi diri sendiri atau mensucikan diri sendiri. Ya. La hakikotalahu yang tidak ada hakikatnya. Ucapan yang tidak ada hakikatnya. Walakin akan tetapi ini hukum am hukum yang umum untuk semua orang, baik Bani Israel atau yang lainnya, mencakup kita semua. Bagaimana hukum umum tersebut? Man kasaba sayyi'atan. Barang siapa? Man, barang siapa berarti umum siapa saja. Man kasaba sayyi'atan barang siapa yang melakukan dosa. Wahwa nakiratun fi syart dan sayyi'atan kata sayyi'atan dosa atau kejelekan di sini nakiroh bentuknya nakiroh apa itu nakiroh Hah? ada nakiroh ada ma'rifah Hah? Nah. nakiroh masih umum bentuknya umum Sayiatan barang siapa yang melakukan dosa Umum Dosa apa ini? Ya umum Nakiroh sayiatan di sini bentuknya nakiroh Fisiyaki syarat Nakiroh dalam kalimat atau dalam konteks syarat Mana syaratnya? Man Man kasabat sayiatan Barang siapa yang melakukan dosa Ketika ada kata yang dia itu nakiroh, ya, bentuknya nakiroh bukan ma'rifah. Ya. Dalam konteks syarat, ya, dalam konteks syarat, faya'ummu syirka famaduna. Maka berfaedah umum, mencakup semua dosa. Mencakup kesyirikan, famaduna dan yang di bawahnya. Ya, jadi mencakup kesyirikan dan yang lainnya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Man kasaba sayyi'atan barang siapa yang melakukan dosa dan dosa di sini maksudnya mencakup kesyirikan dan yang lainnya wal muradu bihi huna asyirku dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah asyirku kesyirikan Apa yang menunjukkan bahwasannya sayyi'ah? Kejelekan di situ maknanya adalah kesyirikan. Bidalili qawlihi wa ahatat bihi khati'atuh. Dengan dalil ayat setelahnya wa ahatat bihi khati'atuhu. Barang siapa yang melakukan dosa yaitu kesyirikan dan dia diliputi oleh khati'ahnya. diliputi oleh dosa-dosanya, ay ahatat bi'amiliha yaitu dosa-dosa tersebut meliputi pelakunya. Falam tadalaha manfadan dan tidak meninggalkan satu celah pun ya. satu ruang pun atau satu rongga pun Wahada ya kuno ila dan dosa yang seperti ini yang meliputi pelakunya seperti ini sampai rapat ya. La Tidak ada dosa kecuali eh, tidak ada dosa yang lain kecuali kesyirikan. Nah, Wahadala yakunu ila syirk dan dosa seperti ini eh, melainkan adalah dosa kesyirikan. Itu dosa yang meliputi pelakunya. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bi khati'atuh Karena orang yang masih ada keimanan, walaupun sedikit, ya. walaupun ringan, maka dosa-dosanya tidak akan meliputinya dengan sempurna. Ya. Nah, tetapi yang diliputi oleh dosa secara sempurna adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga makna sayyi'a di sini man kasaba sayyi'atan. Nah, secara teori Naam umum ya. Secara teori umum karena nakiro dalam bentuk syarat. Ya. Maka umum barang siapa melakukan dosa ya. secara teori bahasa Arab ya, umum. Akan tetapi nah, ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ini yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi maksud dengan sayi'ah di sini adalah kesyirikan. Nah, sehingga maknanya man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya. ini yang menunjukkan bahwasanya sayyah tadi kesyirikan. Faulaika maka mereka itu ashabun nar adalah ashabun nar ahli neraka. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Perhatikan. Jadi sayi'ah tadi maknanya adalah kesyirikan. Karena kalau dosanya selain kesyirikan atau dosanya bukan kesyirikan, tidak akan dikatakan ashabun nar, ahli neraka. Ya. Nah, beda antara ahli neraka dengan orang yang Naam berhak untuk diazab di dalamnya ya. Karena dosanya Kalau ahli Berarti akan kekal selama-lamanya di dalamnya ya. Tapi kalau orang yang Dia berhak masuk neraka Karena dosanya ya, Tetapi tidak kekal Selama-lamanya di dalam neraka Karena ada keimanan dalam hatinya Ini bukan ashabun nar Bukan ahli neraka Maka ini juga menunjukkan bahwasanya makna sayyi'ah tadi, makna man kasaba sayyi'atan barang siapa yang melakukan dosa yaitu syirik ya. Faulaika ashabun nar maka mereka adalah orang-orang yang ahli neraka. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dosanya tadi bukan syirik, nah maka di sini tidak akan dikatakan humfiha fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Tidak, tetapi karena makna sayyi'ah tadi, dosa tadi adalah syirik, maka dikatakan di sini humfiha fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah. Baik. Sehingga man kasaba sayyi'atan Barang siapa yang melakukan sayyi'ah, yang dimaksud dengan sayyi'ah di sini adalah al-muradu bihi syirku. Jadi maksud sayyi'ah dosa di sini adalah kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'alullah salama wal afiyah. Perhatikan, ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang takfiriyun. Ya. Nah, untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, ya, pelaku dosa atau pelaku kemaksiatan, maka dia akan kekal selama lamanya di dalam neraka dan dia kafir, ya, kafir dan kekal selama lamanya dalam neraka. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, Wa qad ihtajja khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Ayat ini telah dipakai oleh orang-orang khawarij oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan pelaku kemaksiatan. karena mereka tadi apa? Naam berdalil dengan ayat man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu Faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Barang siapa yang berbuat dosa nah, dan terliputi dengan dosa, maka mereka adalah ahli neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Ya, yang berzina kafir, minum khamar kafir dan seterusnya. Nah, padahal makna sayyi'ah tadi ya, makna sayyi'ah man kasaba sayyi'atan barang siapa yang melakukan sayyi'ah dosa maknanya adalah asyirku ya. barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan nah, yang menunjukkan itu kesyirikan adalah kalimat wa ahatut bihi khati'atuh dan dosanya meliputinya nah, dan dosa yang meliputi pelakunya adalah kesyirikan. Nah, dan dosa yang meliputi pelakunya itu adalah dosa dosa kesyirikan. La yakunu ila syirk. Nah. Tidak ada dosa-dosa yang lain yang meliputi pelakunya kecuali kesyirikan atau kekufuran. Nah, <clears throat> karena orang yang masih ada iman dalam hatinya, dia tidak akan terliputi oleh dosa-dosa dengan sempurna. Maka yang dimaksud dengan sayyi'ah di atas adalah kesyirikan. Mereka lah orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang ashabun nar, ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Sehingga mereka gampang sekali mengkafir-kafirkan ya. Saking ekstrimnya mengkafir-kafirkan pelaku kemaksiatan Sesama mereka ya, saling mengkafirkan nah, Sesama mereka Manhajnya sama manhaj khawarij ya, Saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya ya. Wahyahujatun jatun alaihim kamataro. Padahal ayat ini adalah hujjah hujjah yang membantah mereka. Ayat ini dalil yang membantah mereka, ya, bukan dalil yang membantu mereka. Tetapi ayat ini adalah dalil yang membantah mereka, ya, membantah keyakinan mereka. Ya. inna zahiratun fi syirk. Karena ayat di atas nampak dalam hal kesyirikan. Itu makna sayyi'atan tadi man kasaba sayyi'atan barang siapa yang melakukan dosa yaitu dosa kesyirikan. Wa hakadha kullu mubtilin yahtajju bi ayatin aw haditsin sahihin ala qawlihi batil maka demikianlah setiap ahlul batil yang berdalil dengan ayat atau berdalil dengan hadis yang sahih na'am untuk ucapannya yang batil setiap ahli batil yang berdalil dengan ayat atau hadis untuk membela pendapatnya fala budda an yakuna fi mahtajja hujjatan alai maka mesti dalil yang dipakai oleh dia ya, dalil yang dipakai oleh dia naam untuk mendukung ucapannya itu menjadi hujjah alaihi dalil yang sebaliknya yaitu yang membantahnya nah, paham ya jadi dalil, ayat atau hadis yang dipakai oleh orang-orang ahlul batil untuk mendukung ucapannya, pendapatannya atau pendapatnya tidak lain dalil itu sendiri yang membantah ucapan mereka. Mesti dalil tersebut membantah ucapan ucapan mereka. Seperti tadi orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini atas kafirnya pelaku maksiat. Padahal Justru sebaliknya ayat ini membantah manhaj mereka atau membantah keyakinan mereka. Nah, Baik. <clears throat> Dan berat ya ketika kesesatan naam disertai dengan dalil. Ya. Nah, seperti khawarij ya. Nah, mereka bukan tanpa dalil ya. Kesesatan mereka bukan tanpa dalil, tidak. Dengan dalil ya. Bahkan diantara mereka hufadul Quran, hafid Quran hafid Quran. Nah, dalam hal bahasa Arab jago-jago, pintar ya, pinter-pinter. Nah, orangnya zuhud-zuhud. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nampak seperti orang yang soleh yang selalu sholat tiap malam ya dan seterusnya, banyak puasa dan lain-lain. Karena mereka pakai dalil. Nah, juga ya. dengan keyakinan nah, bahwasanya pendalilannya benar. Inilah yang membuat mereka sulit untuk kembali ya, kepada kebenaran sulit. Sehingga ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berdebat dengan mereka, atau menjelaskan penjelasan yang benar kepada mereka ya, hanya sekian yang kembali nah, yang sebagiannya lagi tetap di atas naam akidahnya yang menyimpang ya, padahal ini sahabat Nabi ini yang menjelaskan ya, nah, ini bahaya ya. dan yang bisa membantahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah yang bisa membantah mereka. Nah, dan gampang untuk membantah mereka. Dalil yang mereka pakai ya, untuk mendukung akidah mereka, manhaj mereka, nah, itulah dalil yang kita pakai untuk membantah mereka. Nah. tentunya disertai dengan penjelasan yang rinci. Nah. Seperti tadi mereka mengatakan man kasaba sayiatan Wa bi khati'atuhu faulaika ashabun narim fiha khalidun. Mereka berdalil dengan ayat ini, barang siapa yang melakukan dosa, ya, maka dia kekal selama-lamanya dalam neraka. dan dia adalah ahli neraka, itu kafir. Ya. Maka kita bantah juga dengan ayat yang mereka pakai. Nah, kita katakan man kasabasayiatan, barang siapa yang melakukan dosa. Dan yang dimaksud dosa di sini adalah kesyirikan. Walaupun secara asal, secara teori, na'am atau pada asalnya nakirah fi siyaqin naf atau nakirah fi siyaqi syart tufidul umum. Nakirah bentuk nakirah dalam konteks syarat itu berfaedah umum. Ya, itu dosa apa saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan dosa di sini adalah kesyirikan dengan dalil ayat setelahnya. Itu kalimat yang setelahnya. Wa ahatot bihi khati'atuhu dan dosa-dosanya meliputi dirinya secara sempurna. Nah. Baik. Dan dosa yang meliputi pelakunya secara sempurna hanyalah kesyirikan atau kekufuran. Karena orang yang punya keimanan ya, itu tidak akan terliputi oleh dosa secara secara sempurna. Nah. Maka kita katakan bahwasannya Kalimat wa ahatat bihi khati'atuhu. Dosa-dosanya akan meliputinya secara sempurna. Ini menunjukkan bahwasannya makna sayyi'ah di atas, dosa di atas adalah dosa kesyirikan. Ya. Sehingga maknanya barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan dan dosa-dosanya meliputi dirinya, maka mereka adalah ahli neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini makna yang benar tentang ayat tadi. Nah. Kemudian waladina amanu ayat yang setelahnya, ayat yang terakhir Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ai billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Dan orang-orang yang beriman yaitu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir wa amilus solihat dan mereka beramal soleh. Ini penting. Ya. Beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah ashabul jannah, ahli surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. min fadlih. Ya. Dan orang yang beriman, itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, wa amilu salihat dan beramal saleh. Ya. Wala takunul a'malu salihatan illa bisyartain. Dan suatu amalan tidak akan menjadi soleh atau solehah kecuali dengan dua syarat. Ya. Suatu amalan tidak akan menjadi amal soleh ya, kecuali dengan dua syarat. Antakuna khalisatan liwajihillah. Yang pertama, hendaknya amalan tersebut ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah. Ya. Murni untuk Allah. Yang kedua muttabi'an biha sunnata rasulihi. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu dalam melakukan amalan tersebut. ini dua syarat diterimanya amal soleh. dua syarat dikatakan amal tersebut sebagai amal soleh. Maka ketika suatu amalan tidak ikhlas, ya, maka itu bukan amal soleh atau amalan tersebut ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu SAW, ya, maka itu juga bukan amal soleh. Ya. Apalagi kalau enggak ikhlas terus tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih enggak soleh lagi. Ya. Nah, satu saja tidak terpenuhi syaratnya itu bukan amal soleh namanya. Ya. Nah, karena suatu amalan akan dikatakan soleh ketika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. nah. Untuk menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas harus dengan naam usaha, upaya, ya, perjuangan. Ya. Nah, tidak gampang untuk meluruskan niat ya. atau mengikhlaskan amal saleh. Ya. Nah, harus berusaha berupaya, penuh perjuangan, harus dilatih. Ya. Nah, dilatih. Dan tentunya tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah ya. agar dia bisa ikhlas dalam melakukan amalan. Ya. Nah, para ulama mereka mengatakan bahwasannya sesuatu yang paling berat untuk diobati adalah ikhlas. Ya. Ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Ya. Sebagaimana salah seorang mereka mengatakan tidak ada tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku kecuali meluruskan niatku. Ya. Ini para ulama, apalagi kita yang ya, nah lemah iman, ilmu dangkal, eh, banyak maksiat, banyak dosa. Nas Nasallallahu Maka tentunya kita harus lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh untuk berjuang mengikhlaskan amalan. Nah, dengan terus dilatih, dilatih, dilatih, dilatih. Nah, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar niat kita selalu lurus, selalu ikhlas hanya karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena pengen dipandang, bukan karena sanjungan, pujian ya. Nah, bukan karena ingin mendapatkan posisi yang strategis ya. Kedudukan atau yang semisalnya, lah. Tetapi hanya mengharapkan wajah Allah. Sehingga ketika dia dapat posisi ya seperti itu, ketika tidak dapat posisi juga seperti itu, tetap amalannya. Nah, tidak ketika dapat posisi, oh masya Allah semangatnya. Nah, dalam segala hal, dakwah ini dan seterusnya. Tapi ketika tidak diposisikan, nah, ya malas atau tidak semangat ya untuk menggarap uh, amalan tersebut. Ya. Nah, misalkan amalan dakwah atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Ikhlas ya. Ada yang menyanjung atau tidak ada yang menyanjung tetap beramal. Nah, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat tetap beramal. Nah, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah. Kemudian muttabi'an biha sunnata rasulih. Dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi. Bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan belajar ya. Dengan belajar mengkaji, ya. rajin taklim, rajin baca ya. baca kitab-kitab para ulama, baca Al-Qur'an, baca hadis Rajin bertanya Nah, dan seterusnya. Nah, ini wasilah-wasilah untuk mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasilu hatainil ayatain maka hasil daripada dua ayat ini, dua ayat yang terakhir, anna ahlan najati wal wal fauz ya, bahwasannya orang yang selamat dan beruntung hum ahlul imani wal amali soleh mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh ini orang yang selamat dan beruntung. Ya. Itu orang yang beriman dan beramal soleh. Walhalikun dan sebaliknya yang celaka, yang binasa, ahlun nar, mereka adalah ahlun nar, al musyrikuna billah. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah wal nabi. dan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang halikun, orang-orang yang binasa, ahlun nar. Saya selesai dari penjelasan ayat yang ke-80 sampai 82. Nah. Taib semoga kita bisa mengambil faidah dari penjelasan Syekh yang telah kita baca tadi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.